bahasa Arab ini kita sudah mulai satu kali pertemuan di Kopas nah, cuman karena tempatnya dipindah di sini ada masjid yang bisa uh, menerima untuk uh, apa belajar bahasa Arab di sini maka kita mulai dari awal di sini jadi yang sudah pernah kemarin mengulang mengulang jadi yang lainnya memulai dari awal insya Allah dan perlu anda beritahukan di sini kata-kata anda artinya saya ya saya anda beritahukan di sini tentang oh, bahasa Arab yang kita pelajari di sini sifatnya adalah yang bahasa bakunya bahasa bakunya artinya di situ orientasi daripada bahasa Arab yang kita pelajari sekarang ini mengarah kepada untuk bagaimana kita mengenal bahasa Al-Quran, bahasa hadis, Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk percakapan bisa, cuman nanti sifatnya masih dalam keadaan uh, kurang aktif, kurang aktif, sifatnya kurang aktif. Tapi paham dengan apa yang diucapkan oleh mereka orang-orang Arab itu paham. Cuman mereka kalau bukan pengajaran gitu, artinya belajar para dosen atau para guru-guru itu kadang juga membawa bahasa-bahasa apa bahasa-bahasa pasaran itu dibawa di dalam mengajar kadang kayak aisy artinya itu kalau bahasa Arabnya nada ada apa kalau kalau dia aisy aisy artinya kalau ada apa itu bukan bahasa bakunya tapi itu bahasa pasaran nah, itu juga nanti uh, uh, ada, ada ada apa dengan apa yang kamu kerjakan gitu Tergut tergut, tergut artinya tidur. Kalau kita mengucapkannya dalam bahasa bakunya anam, saya tidur. Dia bilang regut, regut artinya bahasa bakarannya Nah, jadi nanti di sini kita lebih banyak untuk mengarahkan untuk bagaimana kita mengenal e, bahasa Al-Quran itu intinya dan juga bagaimana mengenal bahasa bahasa Arab secara baku lah. Intinya ke sana dengan kita belajar di sini. Ibaratnya belajar di pondok, sini. Ya, pondok-pondok pesantren. Nah, sini belajar. Adapun untuk kemudian eh, bahasa percakapan itu insya Allah lebih mudah daripada ini. Ya, kalau sudah belajar ini, masuk kepada bahasa percakapan orang-orang masyarakat Arab itu insya Allah lebih gampang, lebih mudah. Ya. Itu. Baik, jadi tujuan saya anak syarat menyampaikan pastinya agar masyarakat mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Motivasinya ke sana, intinya. Ya. Baik kita mulai di antara buku yang kita pelajari ada tiga sebetulnya. Ya, karena di sini ada buku namanya Durusulullah Al-Arabiyah lil-Nasihin li Nasihin eh, pelajaran bahasa Arab eh, untuk yang bukan berbicara dengannya artinya orang yang tidak bisa bicara dengannya maka diusahakan untuk bisa bicara dengannya ini dia jadi ada latihan-latihan sedikit di dalam berbicara ya dan juga ada nanti ilmu muayasar ini sebetulnya karya orang Indonesia kalau yang dulu Suluwe ini karya daripada salah seorang dosen di Universitas Islam Madinah di Madinah sana. Nah, jadi oh, kurikulum sana yang kita ambil, yang kita kemudian mengajarkannya di sini. Saya bukan dari artinya uh, mutafarid orang yang keluar atau sanatan sananda. Saya cuma di Jawa aja. Jadi karena materi-materi yang ada di situ terlihat lebih baik maka saya coba sampaikan halal ya seperti itu ya baik kita mulai kita lihat pada pelajaran pertama di sini atau dalam bahasa Arabnya darsul awal pelajaran pertama itu mengenalkan kata hada kata hada ini e, dalam bahasa kitanya kata tunjuk dekat ini istilahnya kita belajar dari pelajaran anak SD fikih. Nah, ya. Jadi pada kata ini kita dikenalkan kata ada sehingga nanti digabung dalam kalimat. Ya. Jadi saya, uh, eh, anak bacakan nanti nanti author yang lain kita bersama dulu nanti sendiri-sendiri. Kita mulai ya. Jadi ada itu artinya ini. Ini Ada artinya ini. Ya. Kita mulai hada baitun. دروس تكرية هذا مسجد هذا باب هذا كتاب هذا كتاب هذا قلم هذا قلم هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مكتب هذا مكتب هذا سرير هذا سرير Hada kursiyun. Hada kursiyun. Coba mulai dari sana, baca. Hada baitun. Hada masjidun. Hada babi. Hada kitab. Hada kolam. Soal Leder lampu. Hada miftahun. Hada maktabun hazamat tadi <laughs> ya haza ya perlu perhatikan nah, dari yang dibaca tadi ada berapa koreksi makrojil huruf ya? artinya ada berapa koreksi daripada uh, ucapan uh, huruf ya, yang salah. Nah, ini yang pertama menggunakan hada. Hada itu bukan dibaca haza, tapi hada. Hada itu ujung lidah. Ujung lidah ini bertemu dengan ujung gigi seri atas. Hada. Hada. Kalau haza itu yang dekat dal itu. Zai. Zaid. Ini yang za za za ujung ujung lidah ketemu dengan gigi seri haza haza haza haza ya haza haza kemudian yang kedua yang dari apa tadi yang dibaca pengucapan kata ha ha jangan di yang dekat jim ini bacanya ha. Adapun yang dekat hamzah itu bacanya ha. Nah, ha yang itu. Kalau orang kita bilang ha ketek ha gadang ya. Anda tidak tahu mana yang ha ketek nah gadang tidak tahu tujuan. Jadi yang dekat jim ini ho ini dibaca ha. Ha. Ya. Ha ketek kecil gitu, orang awak ya. Ah, yang dekat hamzah itu dibaca ha. Ha. ha. Ya, itu dia. Jadi itu ya, kalau arti salah paham ya. Baitun artinya apa? Rumah ya. Masjidun masjid ya. Babun pintu. Kitabun buku ya. Kolamun pena. Ya. kunci. Ya. Ada gambarnya kan? Maktabun meja ah, meja sarirun depan atau tempat tidur ya kursiun kursi insyaallah paham ya baik kita teruskan sekarang kita masuk eh, bentuk percakapan lagi ya jadi antara dua orang nanti praktek dua orang Jadi kita lihat dulu secara bersama dan ikuti secara bersama ya yaitu mahada mahada ma di situ artinya apa ada ini. Apa ini? Ya. Ya. Kita lihat ma ada Ma baitun. ada baitun. Nah, itu jawabannya. Ini rumah. Rumah. Tun. baitun. Ada kata a itu artinya apakah ini rumah? A itu apakah ini rumah? Ya, na'am, hadza baitun. Na'am baitun. Nah, ini kata na'am artinya ya. Ini rumah. Ma hada? Ma hada? Hada qamisun. Hada qamisun. Ahada sarirun? Ahada sarirun. La hada kursiyun. La hada kursiyun. Nah, ada pertanyaan apakah ini eh, ranjang atau dipan? Maka jawabannya la artinya tidak. La. Ya. Ada kursiyun. Ini adalah kursi. Ahada miftahun? Hada miftahun. La hada qalamun. La hada qalamun. Ma hada? Ma hada. Hada najmun. Hada najmun. Nah, naam, silakan praktek dua-dua terus berulang. Ma hada. Hada baitun. Terus هذا بيت نعم هذا هذا baitun. بيت Ya. ما هذا هذا قميص Ya. Terus praktek. هذا سرير لا ه- لا هذا قصير Kursiyun. كرسي Ya, terus anak itu siapa nama anak? Miftahun. Ya, لا هذا غلام qalamun. Lanjutkan ya. Hada qalamun. Hada qalamun. Iya. Iya, jawab. Hada najmun. Naam, kita teruskan. Iya. Najmun apa Bintang. Ya, ada gambarnya kan? Ya. Sekarang kita lihat tamrin, ya, latihan. Pada latihan ini disuruh menjawab ada nafas titik-titik ini titik-titik ini buku jadi dijawab nanti sesuai dengan eh, gambar yang ada jadi ada pertanyaan mahada artinya apa ini jawab nah, jawab sesuai gambar nah tafadhol siapa lagi mahada Eh, jawab sendiri lah. Hada mistahun. Ya, terus. ما هذا Ya, هذا كتاب ya, terus. ما هذا هذا Dia halaman Nawawi. kena ya kena ya Ya. ما هذا هذا مكتب مقلم ما هذا قلم <laughs> Haza kolam, Haza kalamu. Terus. Haza. Haza babu. Nah, terus. Ma haza. Haza baitu. terus. Ma haza. Haza kursiyu. Ya. Balik boleh aja ke atas karena Ma haza. Hmm. Haza. haza. हाँ? करते करते बने हाँ करते हैं हाँ, हाँ, वो कुरान जले गंबर जम्बर ने गंबर आया ما هذا Nah, terus. Terus ya. Hada. Ma hada? Ma, ha, ma hada? Ya? Hada komisun. Dia, dia gambarnya apa? Komis tahun. Gambarnya mis tahun. Gambarnya? Setelah apa tadi? Setelah kembali ke awal. Hmm. Itu hada komisus. Halaman tujuh tujuh. Hmm. ما هذا هذا قميص apa gambarnya? Beda buku? mungkin kembali Oh, Oh, enggak. Kembali ke awal, Pak. Kembali ke awal nomor satu tamrin. Oh, Tadi ada itu baca haza apa? Mustahun, hari nah, bawah mulai. Yang gambar pintu, gambar pintu. Nah, babun ya. Nah, yang tadi dibaca dikembalikan. Yang halaman itu dia. dari Yang gambar bintang lewat sini Masalah ya. Detail. Kemana kau? Alamat tujuh dari ده itu Terus. Ya. Ya. Berapa nama sini yang selama ini pak? Iya, yang ah, gambar ah, kursi itu. Mahada hala kursi. Iya. Kita masuk tamrin usani latihan dua. Ya. Ini dijawab dengan ya atau tidak. Berarti kalau ya berarti ma'am, kalau tidak berarti la. Ya, silakan. Ahadza baitun? Naam. Ahadza miftahun? La. Terus. هذا قميص نعم Ya. هذا قميص Ya. Terus. Yang bawah. هذا هذا نجم لا Iya. Iya, karena gambar bintang. نعم نعم بل يا تاس هذا بيت لا فروز هذا مفتاح نعم لا هي ترس هذا قميص نعم هي ترس هذا الذي خرج منه najmun iya na'am iya. iya balik ke atas jawabannya Iya, tunda. Enggak, enggak. Hmm. Terus. Hadza mistaqun. La. Hmm. Ya. Terus. Hadza sarirun la. iya sekarang ini sekat pelajaran tadi membaca huruf yang tidak berharokat. Ya. Membaca huruf yang tidak berharokat. Silakan. Siapa lagi? Siapa lagi? Nah, satu-satu silakan. Yang mana ya? Tamrin. Tamrin salis. Pelajar uh, latihan yang ketiga. Haza maktabun. Hmm, terus. Haza masjidun. Terus. Ada kolamun. Ya, terus. Ada makbun. Ke ke kanan. Hmm. Yang Hmm. Ya. Ada maktabun ya. Ada jarirun. Ya, terus. Nah ada ada kursiyun. Terus. Ahada baitu. Itu masih diteruskan itu. Ya. Masih lanjut itu. Nah, haza masjidun. Terus. Ma ada, haza tidak, Enggak. Dia yang ini aja. Ahada baitun, la haza masjidun. Terus. Ma ada, haza Terus. Balik ke atas. Ma haza tidak, Enggak, enggak, yang di atas kali. Paling ya, oh ya. kanan atas. Ma tidak Enggak, enggak. Oh, ya. Haza maksabun. Nah, terus. Ya. lagi anak lagi. Haza apa bacanya? Ya, terus. Ya, terus. Haza kolamun. Ya. Haza sariun. Ya. Sudah. Sekarang kita disuruh menulis ini. Pada bawa buku tulis nggak? Bawa. Nah, silakan. Masih ada dua. Nah, kemudian dua, dua, dua, dua, dua. Dua aja yang ditulis. Ambil aja dua-dua. Barang kan? Iya terserah. Nanti diperlihatkan kepada anda. Dua dua kalimat aja. Boleh dicontoh, Boleh dicontoh. Boleh. Nah, hmm yang ada ini ditulis ambil dua kalimat terserah mau ambil yang mana Haza maktabun itu satu kalimat ya. Boleh itu yang ditulis. Haza masjidun boleh juga itu yang ditulis. Hmm. Karena mempersingkat waktu ya karena dua kata dua kalimat. Iya dua kalimat aja. Ya. akan mendapatkan kaset kaset untuk nggak apa-apa. Ah? Kaset terganggu apa? Ya, mari nggak di luar nah, Oh gitu ya. Kebiasaan di situ ah, nah. ya. iya. lagi. lagi. Nah, nah. Bisa. masih nak dulu Nah, الآثار التي ينتجها المحمدية لا هذا مسجد bien. bueno buenas. Bien. masuk pada kata man lagi. Kalau tadi ma, ma itu artinya untuk kata benda. Artinya benda yang ditanya. Sekarang man artinya untuk menanyakan siapa. Ini siapa? Man ada Tapi siapa ini? Ya, itu menggunakan man. Ya. Kita sama-sama kita mulai من هذا هذا طبيب من هذا هذا ولد من هذا هذا طالب أهذا ولد رجل ما هذا هذا مسجد من هذا من هذا هذا تاجر هذا تاجر آه، هذا كلب هذا كلب أهذا كلب أهذا كلب لا هذا كبت لا هذا كت هذا حمار آه، هذا حمار حمار أهذا حمار لا هذا إصال وما هذا وما هذا هذا جمل هذا جمل ما هذا ما هذا هذا ديك هذا ديك من هذا من هذا هذا مدرس هذا مدرس أهذا قميص أهذا قميص لا هذا منديل لا هذا منديل Kita lihat di situ pertanyaannya man hada siapa ini jawabannya ada bu apa tabib dokter dokter kemudian man hada siapa ini ada waladun waladun siapa anak laki-laki kemudian man hada ada talibun siapa ini ini talib apa talib pelajar laki-laki talibun. Kemudian ahada waladun, apakah ini anak laki-laki? La ada rajulun. Tidak, ini le lelaki. Jadi kalau anak laki-laki waladun, kalau rajulun lelaki dewasa. Rajulun. Ya. Kemudian ada masjidun sudah paham ya. Ada tajirun. Tajir artinya apa? pedagang. Tajirun pedagang. Ya. Kemudian hada kalbun. Artinya anjing hati kalbun. Kalau kalbun itu anjing. Tapi kalau kalbun itu Kalbun. Tapi kalau kalbun anjing. hati Ya. Kemudian ahada kalbun lah ada kitun. Kitun kucing, cat, cat, kitten. Ya. Kemudian ada himarun. Ini himar, keledai. Keledai. ada himarun. La ada hisan. Apa itu hisan? Kuda. Kuda. Kemudian mah ada apa ini? Ada jamalun. Ini adalah onta. Jamal onta. Mahada hada bikun. Ya. Bikun artinya ayam jantan. Nah, ayam betina nanti jatun, Kemudian hada mudarrisun. Mudarrisun guru. Ahada ah, komisun, apakah ini komis? Ya. Artinya adalah jubah baju yang seperti ini juga, Ya. Kamis. La hada min ini adalah lap artinya satu tangan. Ya, ya, itu dia muazan atau gimana? Bom. Ya. Iya. Kita Iya, kita pengenalan. Thank you. Yeah, you've got to be